Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sekarang memasuki kelas program pendalaman. Ada beberapa pelajaran yang akan kita belajari dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang wakaf dan ibtida. Wakaf artinya berhenti, ibtida artinya memulai bacaan. Di halaman ke-80 dijelaskan tentang arti wakaf yakni menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil napas lalu melanjutkannya kembali. Dan yang akan kita bahas di sini adalah wakaf ikhtiari. Tetapi untuk menyempurnakan pemahaman maka akan saya berikan mukaddimah yang penting tentang masalah wakaf bahwa sebelum kita mempelajari wakaf ikhtiari hendaknya kita mengetahui jenis-jenis wakaf secara zatnya wakaf menjadi empat yakni ada empat bagian yang terbagi menjadi empat jenis yang pertama wakaf ikhtibari yang kedua wakaf iltirori dan yang ketiga wakaf intidhari dan yang keempat wakaf ikhtiyari. Apa yang dimaksud dengan wakaf ikhtibari? Wakaf ikhtibari adalah berhentinya kori pada kata yang bukan tempat berhenti. Wakaf ini biasanya terjadi pada saat pengujian atau pembelajaran dengan maksud menjelaskan hukum suatu lafaz yang diwakafkan dan antum bisa lihat kitab tajwid lengkap Asy-Syafi'i di halaman ke-390. Kemudian berikutnya yang kedua adalah waqaf iltirari. Waqaf iltirari adalah berhentinya qari secara terpaksa pada pertengahan kiroah, maksudnya pertengahan bacaan Al-Quran karena mendapati penghalang seperti bersin atau kehabisan nafas atau lemah atau letih atau karena lupa ketika orang murojaah Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an dengan hafalan atau karena menangis. Nah, sebab-sebab ini yang memaksa seseorang untuk wakaf pada lafaz lafaz dalam Al-Quran. Nah, kalau wakaf ittirori ini hukumnya boleh berhenti pada lafaz apapun dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang ketiga, wakaf intidori. Wakaf intidori adalah berhentinya kori pada kata Qur'aninya dengan maksud mengumpulkan riwayat dari berbagai ragam kiroah dalam suatu ayat. Wakaf ini biasa dimanfaatkan oleh pembaca Al-Quran yang sedang mempelajari kiroah sabah atau kiroah ashroh Dan Tiga wakaf ini tidak kita pelajari, tetapi yang akan kita pelajari adalah wakaf ikhtiari. Dan wakaf ikhtiari dalam buku metode Syafi'i ini saya sebutkan ada empat jenis. Yang pertama wakaf tam dan yang kedua wakaf kafi yang ketiga wakaf hasan, yang keempat wakaf kobih. Sekali lagi yang pertama wakaf tam artinya sempurna, yang kedua wakaf kafi cukup sempurna, dan yang ketiga wakaf hasan artinya baik, dan yang keempat wakaf kobih yakni buruk. Tentang penjelasannya, insya Allah akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Di sini saya cukupkan untuk mengenal istilah-istilah wakaf dan selanjutnya akan dibahas tentang wakaf ikhtiari yang ada dalam halaman ke-80 dari buku metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid Praktis. Mudah-mudahan manfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم